Pada pertemuan yang lalu itu ada ya, Itu bukan pertemuan ke-30. Ternyata yang pertemuan ke-30 itu tathir litiqat. Dan alhamdulillah kajian kita yang rutin setiap Rabu malam Kajian tafsir itu sudah selesai. Adapun kajian mufidul mustafid ini masih 20 20 berapa Pak Ari? 25. Baik. Kaman ke-25. Ada pelajaran mufidul mustafid kufri tarikh tauhid. Di pertemuan yang lalu kita telah mengambil keterangan dari Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dari keterangan yang berharga khususnya pada pembahasan-pembahasan kita kemarin ini. Cetakan saya itu pada halaman 173. Ya. Itu gimana tuh? Baik, 100 berapa? 329. Di halaman 173 dan halaman yang sebelumnya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ada yang tinggal buku syarah nih siapa nih? Punya siapa nih kemarin? Ya antum. Baru Wahid. Hah? Ada yang tinggal buku di sini kemarin. Tinggalan ya? Iya, saya di rumah. Benar punya antum itu. Berarti yang ketinggalan lebih dari satu orang berarti. Baik ikhwah, sekalian muliakan Allah. Pembahasan kita ini masuk kepada poin penting ya dari pembahasan kitab di mana lima Mujaddid rahimahullahu taala membingkai pada pembahasan kita ini subuhat dari para musuh dakwah. Darinya kita ketahui bahwa ini poin yang harus kita pahami. Bahwa musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu tidak ada dari orang-orang musyrikin asli. Ya Silakan kita lihat kepada kitab-kitab dari yang kecil sampai yang besar bahwa seluruhnya itu khitabnya ya pembicaraannya tentang orang-orang yang mengaku muslim kemudian jatuh kepada batal Islam Ya, ini faedah penting. Ya, di mana <clears throat> faedah ini berguna ya di saat kita dibantah oleh mereka yang uh, membela al-musyrikin mengatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrik itu berbicara tentang orang-orang musyrikin asli. Ada sahih. Tentu hal itu betul. Namun bukan berarti ayat-ayat tersebut tidak berlaku pada orang yang melakukan kesyirikan dari orang-orang yang mengaku muslim. Nah, akan terjadi kesalahan besar ketika orang yang membantah kita itu berdalil dengan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka jatuh kepada kesalahan besar. Kenapa? Karena sedari awal bahwa musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang sudah orang-orang yang melakukan kesyirikan dari mereka yang mengaku sebagai muslim. Anda melihat dari uraian kita di rekaman kemarin dan juga di bagian kita hari ini. Bahwa musuh dakwah itu yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad sebagai ulama musyrikin. Anda membayangkan itu. Ada dua istilah di sini. Yang pertama ulama, kemudian mereka musyrikin. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah muntasibuna ilal Islam. Orang-orang yang mengaku sebagai muslim, bahkan diulamakan. Bahkan mereka diulamakan. Mereka inilah yang menjadi musuh dakwah yang menjadi batu penghalang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada dua di sini. Yang pertama pelaku kesyirikan minal awam, dari orang-orang awam. Yang kedua, mereka yang membela orang-orang awam itu. Siapa yang membela orang-orang awam itu? Orang-orang yang diulamakan. Jadi dua di sini. Yang pertama pelaku kesyirikan, yang kedua adalah mereka yang ditokohkan, dianggap berilmu, Bahkan di antara musuh dakwah terbesar adalah siapa? Abangnya sendiri. Itu siapa? Sulaiman. Sulaiman yang diistilahkan dengan Musailama Al-Kadzdzab. Yang kasih julukan begitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Ini langsung nasan dari Syekh. Kemudian juga kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan kepada kita kalau musuh-musuh dakwah dari orang-orang yang disebut sebagai ulama musyrikin tersebut, mereka mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang awam itu adalah syirik akbar. Sudah mengakui hal itu. Bahwa ini adalah syirik besar. Dan tapi mereka mengatakan, ya kalau di halaman 172, mereka ini bilang bahwa itu adalah syirik besar, akan tapi pelakunya tidak kafir disebabkan mereka diberi uzur karena belum sampai kepadanya dakwah. Anda melihat bahwa ini ucapan Allah salama. Ternyata di zaman Syekh itu yang mengucapkan orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad. Ini nasan. Secara nas disebut di sini. Faktaru ahwalihim an nau syirkal akbar. Kebanyakan keadaan mereka mengakui bahwa itu adalah syirik besar, walakin ya'tadiruna. Namun mereka beralasan bahwa mereka itu tidak kafir. Kenapa? Bianna ahla alam tablughuhum dakwah. Karena mereka itu belum sampai kepadanya dakwah. Seperti ini kalam yang seperti ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melainkan itu dari musuh dakwah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang awam itu bukan syirik akbar melainkan itu syirik aswar. Tapi yang sudah lalu penjelasannya. Mana mereka salah dalam memahami perkataannya Ibnu Qayyim. Kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu itulah ya paling tidak sekelumit dari bingkai yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari apa yang beliau hadapi dari musuh-musuh dakwah beliau bahwa semuanya telah mengakui bahwa itu syirik akbar dan Syekh mengatakan bahwa bantahannya mudah bahwa membantah mereka itu adalah mudah karena mereka telah mengakui bahwa itu adalah syirik akbar istilahnya kalau kata bahasa kita ya wasyahida syahidu min ahli kita nggak usah capek-capek memberikan nas memberikan ayat memberikan hadis kenapa karena mereka sudah ngaku bahwa itu adalah syirik syirik besar nah, ini gampang kemudian ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu lalu di halaman saya ini 173 beliau juga menerangkan tentang orang-orang yang mereka mengakui bahwa ini syirik besar akan tapi pelakunya tidak kafir sampai dia pindah agama. Kira-kira gitu kesimpulannya. Ini juga masalah yang dihadapi oleh Syekh. Bahwa ada di antara musuh dakwah yang punya anggapan begitu. Artinya sampai dia pindah agama, sampai terkumpul padanya seluruh kekufuran baru dia kafir mendustakan Quran mendustakan Rasul tapi kalau masih percaya Quran kita Allah Muhammad Rasulullah tapi cuman ya dia menyembeli untuk selain Allah dilihat kepada agama apa dia menisbatkan diri kalau dia menisbatkan diri kepada Islam maka dia masih muslim Ya. Tapi kalau dia menisbatkan diri kepada ya, kepada Yahudi maka dia kafir. Yang seperti ini ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdullah. Ini ada di zaman kita sekarang. Ini juga syubhat. Baik. Di halaman 73, al-mas'alatu tsaniyah pada qauluhu al-mas'alatu tsaniyah. Ramra berapa Pak Ari? 328 ya, yang cetakan tahqiq di halaman 328. Kita baca lagi ini lihamiyati karena pentingnya masalah ini. Al-mas'alah tsaniyah, perkara yang kedua al-iqrar Bianna hadha huwa syirkul akbar. Bahwa mereka mengakui bahwa ini syirik besar. Walakin la yukaffar akan tapi seseorang tidak dikafirkan Pelakunya tidak dikafirkan katanya. Illa man angkara Islam jumlah, kecuali orang yang mengingkari keislaman seluruhnya. Jadi kalau cuma melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah, tapi masih percaya Muhammad utusan Allah, masih percaya Al-Quran kitabullah, masih sholat, masih puasa layak. Paham? Ini masalahnya. Illa man angkara al-islam jumlah kecuali orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan wa kadzdzaba ar-rasul wal Qur'an mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan Rasul taba'a yahudiyatan aw nasraniyatan aw ghairihima dan mengikuti ajaran Yahudi atau Kristen atau selain keduanya jadi syubhat ini gimana bentuknya mereka bilang pelaku syirik akbar layak fur selagi dia masih salat selagi dia masih puasa selagi masih percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Al-Qur'an adalah kitabullah Terus gimana yang kafir? Yang kafir yang mengingkari itu semua. Atau dia pindah agama kepada Yahudi, kepada Kristen, atau kepada agama Sintu, atau Buddha, dan Konghucu, dan lain sebagainya. Adapun cuma beliau untuk selain Allah, layak Ya. Maka dilihat kepada agama apa dia menisbatkan diri. Kalau dia menisbatkan diri kepada Islam, ya masih berpegang dengan pokok-pokok Islam lainnya, walaupun yang asas itu sudah hilang, dengan menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, maka dia muslim. Ini syubhat ternyata. Ya. Karena sekarang juga ada yang mengatakan seperti itu dan subhanallah Syekh Muhammad sudah singkat kebatilan ini. Baik. Kata beliau qala wa hadha huwa alladhi yujadalu bihi ahlu syirk wal inat fi hadhihi al-awqat. perkara inilah yang terus didebat oleh para pelaku kesyirikan dan orang-orang yang membangkang di zaman ini. Artinya mereka mendebat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar walaupun dia masih salat, masih puasa, masih haji, masih percaya Al-Qur'an, masih percaya Nabi, Syekh Muhammad bilang orang itu kah? kafir. Namun ulama musyrikin mengatakan masih muslim. Jelas? Kata beliau qala wa illa fal masalatul ula qala al-jidalu fiha. Perkara yang pertama sedikit perdebatan di situ. Yang pertama itu yang sebelumnya. Yang mengatakan bahwa kami telah mengakui bahwa itu syirik akbar. Ya, kami telah mengakui bahwa itu adalah syirik besar. Itu qalal jidalu fiha. Kenapa? Karena sudah ada pengakuan dari mereka. Walillahil Segala puji hanya milik Allah. Lima waqa'a minal iqrari ulama syirik biha. Karena orang ulama musyrikin sudah mengakui bahwa itu sebagai syirikan akbar. Ya. Ini qala al-jidal, masalah al-ula. Tapi masalah tsani, masalah yang kedua, di sinilah yang terjadi banyak ya ulama ul musyrikin mendebat dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kata beliau, "Qala fa'lam", maka ketahuilah di sini akan dibantah syubhat tadi. Anna tasawwur hadhihi al-mas'alah tasawwuran hasanan. Bahwa kemampuan membingkai perkara ini dengan baik katanya. Kemampuan membingkai syubhat ini dengan baik ya atau membingkai masalah ini dengan baik yakfi fi ibtaliha. Cukup dengan itu saja dia sudah mampu untuk membantah syubhat tadi. Bisa dipahami, ikhwan. Syekh di sini nggak akan mengeluarkan dalil. Dia nggak kasih ayat, nggak kasih hadis, tapi cukup kita paham gambaran masalah. Kalau dia paham gambaran masalahnya, dia akan terang, akan terang baginya bahwa apa yang diucapkan oleh orang ini itu cuma syubhat yang batin. Jelas? Yakfi fi ibtaliha min ghairi dalilin khasin lil wajhain tanpa perlu ada dalil khusus berdasarkan dua alasan atau dari dua sisi. Sisi yang pertama kata beliau. Ana muqtada qawlihim anna syirka billahi wa ibadat al-asnam la ta'sira laha fit takfir. Bahwa konsekuensi dari ucapan mereka bahwa kesyirikan kepada Allah dan peribadatan kepada berhala itu tidak berpengaruh apa-apa dalam hal takfir. Artinya apa? Mereka bilang, Selagi dia masih menisbatkan diri kepada Islam, selagi dia masih percaya Muhammad Nabiullah, utusan Allah, Quran, Kitabullah, mengerjakan sholat puasa dan lain sebagainya. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, itu tidak menjadikan orangnya kafir. Ya. Berarti dari sini dia sama saja mengatakan bahwa kesyirikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak mencederai apa-apa. Kira-kira gitu. Allah kata beliau, "Li'anna al-insan" karena manusia idan taqala 'anil millah ila ghairiha. Kalau dia berpindah dari agama Islam kepada agama lainnya. Wa kadzdzaba ar-rasul wal Qur'an fa huwa kafir. Lantas dia mendustakan Rasul, kemudian dia mendustakan Al-Qur'an, baru dia kafir. Wa illam ya'budil awthan kal yahud. Walaupun dia tidak beribadah kepada berhala seperti orang Yahudi. Seperti orang yang pindah kepada agama Yahudi. Dia mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasul, misalnya. Enggak percaya Muhammad utusan Allah, enggak percaya Al-Qur'an kitab ini turun oleh Allah Subhanahu. Tapi dalam perbuatannya orang tersebut tidak sampai kepada menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohkan di sini seperti orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi yang tidak menyekutukan Allah, maka dia yang dipermisalkan di sini. Kafir dia. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan al rasul Fa idza kana man intasaba ila islam la yakfur idza asyraka akbar katanya. Maka jikalau orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, berarti dia apa? Muslim. Lantas dia tidak menjadi kafir ketika dia melakukan kesyirikan yang besar. Li'annahu muslim. Karena dia menisbatkan dirinya kepada Islam, berarti dia muslim. Yaqulu la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah wa yusalli, mengerjakan salat, wa yaf'alu kadza wa kadza dan mengerjakan berbagai macam bentuk ibadat. Kalau benar seperti itu keadaannya, lam yakun li syirki wa ibadatil awthan ta'sir. Berarti yang namanya perbuatan kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah itu enggak berpengaruh apa-apa terhadap keislaman. Ini ujung dari syubhat itu. Ya. Ujung dari syubhat itu seperti ini. Berarti kesyirikan itu tidak mencederai apa-apa dari keislaman kita. Itu tasawurnya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Bal yakunu dzalika kasawat fil khilqah. Bahkan kesyirikan itu pada diri seorang muslim yang mengaku sebagai muslim itu sama seperti warna hitam pada tubuh. Misalnya orangnya cakep tapi ada tompel. Ibarat tompel dalam tubuh seorang yang ya bagus penampilannya. Awil ama awil araj atau cuman dia ada cacat sedikit ya sempurna cuman buta ya atau dia sempurna cuman pincang seperti itu ini gambaran dari syubhat tadi ya kalau fa in kana sahibuha yadil Islam fa muslim kalau pelakunya itu mengklaim dirinya muslim menisbatkan dirinya kepada Islam maka dia muslim ini kata syubhat itu Wa idda'a millatan kafir. Tapi kalau dia menisbatkan diri kepada Yahudi, kepada Kristen, maka dia kafir. Nah ini, ini gambaran dari syubhat tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah paham gambaran ini, jelas semua orang yang tahu secara fitrah ya hakikat dinil Islam tahu bahwa itu adalah syubhat yang batil. Kif bisa dikatakan, bagaimana bisa dikatakan bahwa kesyirikan itu hanya seperti cacat yang ada dalam diri seorang. Kesyirikan itu tidak mempengaruhi keislaman seorang sama sekali. Hanya dilihat kepada agama apa dia menisbatkan diri. Kalau dia menisbatkan diri kepada Islam maka dia Muslim. Kalau dia menisbatkan diri kepada Yahudi maka dia Yahudi. Orang Yahudi misalnya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu tapi dia mendustakan Al-Qur'an, tapi dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baru dia kafir. Sedangkan orang muslim ya, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia menisbatkan diri kepada Islam, maka dia tak muslim. Ada batil. Nah, seperti jelas kebatilan. Kata beliau qala wa hadhi fadhihah 'azimah. Jelas yang seperti ini adalah Fadhiha, Fadhiha itu terbongkar ya. Buruknya syubhat ini. Ya, penggambaran ini, tasawur ini ya, membongkar buruknya syubhat ini. Dan gambaran ini kafiyatun fi rabbi hadzal qaulil fadhi. Cukup untuk membantah pendapat yang batil ini. Jadi kita cukup ya bisa memahami gambaran dari syubhat tersebut. Dan tersebar ayolah ikhwah ini muliakan Allah. Orang-orang yang mengatakan demikian. Kalau dia masih menisbatkan diri kepada Islam maka dia muslim. Ini berarti ya yang kafir itu hanya orang yang mendustakan ya Islam secara keseluruhan. Islam bil jumlah baru dia kafir. Itu berarti juga bahwa kesyirikan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap keislaman seorang. Itu berarti juga ya orang dianggap kafir kalau dia mendustakan Quran, kalau dia mendustakan uh, Rasul, ya seperti itu. Dan menisbatkan dirinya kepada agama selain agama Islam, baru dia dianggap sebagai orang orang yang kafir. Ada batil yang seperti ini jelas sekali kebatilannya. Allahu a'lam bishawab. Itu dari seksi yang pertama. Ya. Menunjukkan akan batilnya anggapan tersebut. Karena sisi yang kedua di halaman 174. Qala al wajh tsani anna ma'siyat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi syirki wa ibadati al-awthan ba'da bulugh al-ilmi kufrun sarihun bil fitr wal uqul wal ulum ad-daruriyah. Sisi yang kedua bahwa kemaksiatan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kesyirikan dan peribadatan kepada berhala. Setelah sampainya ilmu, ya harus sampainya ilmu. Maksudnya setelah turunnya Al-Quran, setelah diutusnya Nabi. Itu maksudnya sampainya ilmu. Ya. Dan dia tahu bahwa ada Nabi diutus dan dia tahu bahwa ada ya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Bada bulughul ilm, setelah sampainya ilmu. Bahwa perbuatan kesyirikan dan peribadatan kepada berhala itu adalah kufrun sarih, kekufuran yang terang. Bil fitrah wal uqul, berdasarkan fitrah dan akal yang sehat, wal ulumud daruriyah dan berdasarkan ilmu yang darurat. Artinya perkara ini darurat diketahui. Ya. Bahwa melakukan kesyirikan ya setelah tahu bahwa ada nabi diutus yang melarang dari kesyirikan maka itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wala fala yutasawwar sehingga tidak terbayangkan ya sulit dibayangkan annaka taqulu li rajulin bahwa kamu bilang tentang seseorang ya walau min ajhalin nasu abladihim. Walaupun orang ini orang yang paling jahil dan paling goblok sekali. Kau bilang kepadanya. Orang ini orang pintar apa orang jahil? Orang jahil. Kau bilang kepadanya, "Mata qulu fi man asar rasul?" Apa pendapatmu tentang orang yang bermaksiat kepada Rasul walam yang lahu fi tarki ibadatil awthan wasyirk? yang tidak mau tunduk kepada Rasulullah meninggalkan peribadatan kepada berhala dan meninggalkan kesyirikan. Ma'annau yadda'i annau muslimun muttabi'. Di samping orang itu mengaku bahwa dia sebagai muslim yang mengikuti nabi. Ada orang bodoh ya tanya. Ya. Tanya sama dia. Apa menurut kamu ini orang yang mengaku muslim yang katanya dia pengikutnya nabi, ya. Tapi dia bermaksiat kepada nabi nggak mau mengikuti ya larangan Rasulullah meninggalkan ya kesyirikan, peribatan kepada berhala. Ya. Illa wa yubadir bil fitrah. Kecuali orang bodoh ini secara fitrahnya saja langsung dia akan katakan bi anna hadza kafir, bahwa orang ini telah kafir. Ya. Min ghairi nadharin fil adillah, tanpa harus lagi melihat kepada dalil. Nah, dia bodoh. Tapi dia tahu bahwa Nabi melarang dari kesyirikan. Ya. Melarang dari kesyirikan. Maka secara fitrahnya si bodoh ini, dia akan katakan bahwa orang ini kafir kepada Allah. Min ghairi nadharin min adillah au su'ali ahadin minal ulama. Tanpa harus melihat pada dalil dan tanpa harus nanya lagi sama ulama. Siapa yang ngomong? Siapa yang bilang sekarang mensyaratkan harus tanya sama ulama? Ada nas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sekarang kita dicekoki dalam perkara-perkara yang wadih, yang jelas, yang gamblang nanya ulama. Ya. Kita husnudzan apabila mengucapkan itu Allah para ulama kita rabbaniin tentu maksudnya adalah untuk preventif. Tujuannya itu agar jangan kebablasan dalam takfir. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengambil sikap terkait dengan orang ngaku sebagai nabi. Orang ngaku nerima wahyu, orang ngaku orang ngaku kiblatnya ya 180 derajat kebalik. Ke barat dia ke timur, bikin kiblat sendiri. Kemudian dia bilang kita harus tanya lagi sama ulama, orang ini kafir apa enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Muhammad bilang, min ghairi su'ali ahadin minal ulama, tanpa harus nanya sama ulama. Artinya ucapan ulama-ulama rabbaniin. Ya, yang berbicara tentang bahwa takfir harus tanya kepada ulama. Kita harus tahu di mana porsinya itu kemana. Gak kayak orang bodoh gitu. Ya. Masa untuk orang yang mengaku sebagai nabi saja kita nggak tahu bahwa orang itu telah kafir kepada Allah. Ini berarti ya kita cuma pindah dari taklid kepada taklid yang berikutnya. Karena tentu tidak bukan itu yang dimaksud oleh para ulama. Gitu tapi dalam perkara yang khafi, dalam perkara yang samar, ya, dalam perkara yang butuh kepada an-nazar, ya, yang butuh kepada ya artinya bukan perkara-perkara yang gamblang seperti ini. Dan Syekh bin Bas juga ada fatwanya salah ini. Ya. Bahkan Syekh Utsman As-Salimi kemarin juga waktu muhadrah di Bandung juga bilang begitu. Ya, seperti ini kafiru ulam orang awam, yang seperti yang dikafirkan oleh orang awam dan juga ulama. Ya, namun kita dicekoki oleh duta-duta palsu ini. orang ya, orang-orang yang mengaku mengikuti ulama namun ternyata membodohi umat dalam perkara tauhid. Sehingga dalam perkara yang wadih gamblang jali, yang terang gamblang jali, seorang dibikin nggak bisa tahu, nggak bisa tahu, nggak bisa mengambil sikap. Maka ini bahaya, ikhwan. Ya. Ini bahaya sekali. Bahaya dengan akidah kita. Ya, ada lagi orang mengatakan masa orang jahil memberikan sesajian ke pantai laut selatan Jeruk Kidul dikafirkan. Ya, kasihan katanya. Dia nggak kasihan sama dirinya sendiri. Ya, dia kasihan sama orang lain, tapi dia nggak kasihan kepada dirinya sendiri, ya, tidak tahu bahwa dia tidak mengkafirkan orang yang kufur kepada Allah dalam perkara yang jali, itu menjadikan dia kafir kepada Allah Subhanahu Menjadikan dia kafir kepada Allah Subhanahu Syekh Aman Muhammad Aman Al-Jami kalau nggak salah dalam rekamannya beliau katakan, kalau kamu tidak kafirkan, kafir anta. Kamu yang kafir. Nah perkara-perkara yang jali kita tegaskan dan perkara-perkara yang terang. Ya. Adzabh li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah, iddia'un nubuwah, mengaku nabi. Ya, wadassul mushaf, menginjak mushaf. Ya. Kes yang seperti ini kita nggak bisa bukan mengambil sikap dalam artian mengambil tindakan, tidak. Tapi sikap dalam artian keyakinan kita mengatakan bahwa orang ini telah qad kafara telah kufur kepada Allah. Tapi kan dia tobat itu masalah lain. Tapi dengan perbuatannya yakfur. Gitu. Anda melihat di sini nas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya bahwa orang goblok saja bisa ngambil sikap. Tapi subhanallah sekarang justru belajar malah punya syubhat. Ya. Orang belajar justru jadi bersarang di kepalanya syubhat. Ini Nas'alullah salam belajarnya sama siapa ini. Ya. Ini pun juga nas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa beliau katakan min ghairi nazarin fil adillah atau su'ali ahadin minal ulama. Bahwa itu bisa dijawab sampai oleh orang bodoh sekalipun. Jelas saya Fani? Ya? ya, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kitab A'immatud Da'wah Najdiyah kafiyah. Yang dikatakan oleh Syekh Ishaq. Ya, Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan. Kitab kitab tersebut cukup untuk membantah syubhat-syubhat murahan itu. Dan masalahnya kita meninggalkan kutubul usul tadi. Nggak mau baca. Ya, kita lebih suka dengan kesimpulan muasirin. Ya, para dakasirah. Doktor-doktor. Ya, yang dia sebenarnya juga cuma nyomot dari durarun dari durarun apa? Ya, kitab uh, aima dakwah Najdiyah ya begitu juga dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Sama. Ya. Kesimpulannya bisa benar, kesimpulannya bisa salah. Ya kan? Padahal syubhat-syubhat itu sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disuarakan oleh Daud bin Jirgis dan para pengikutnya seperti Utsman bin Mansur. Sekarang ini cuma pengulangan. cuma berulang aja. Kalau kita lihat. Ya. Dan bantahannya sudah ada di sana. Maka nggak perlu lagi kita ya seperti yang diperbuat oleh orang-orang tersebut sehingga akhirnya jatuh kepada kekeliruan yang fatal. Fatal. Ya. Sampai ada yang mengatakan kemarin juga sempat ramai apa? Minta doa dari mayit syirik asghar. Allahu a'lam. Kenapa bisa jadi begitu? ya minta doa dari mayit. Walaupun disebutkan kepada seorang alim, nakul apa? Keliru. Kalau dibilang khilafiyah, betul khilafiyah. Tapi seperti khilafnya Syekh Muhammad dengan Sulaiman. Ya. Seperti itu. Ya. Dan Syekh eh, Saleh Ali Syekh telah menerangkan bahwa ini doa. Termasuk dalam masalah doa menyeru. Ya. Dan masuk ke dalam keumuman larangan menyeru selain Allah Subhanahu. Mau menyuruhnya langsung atau menyuruh dia untuk berdoa kepada Allah. Kalau dia masih hidup, muttafaq boleh. Sepakati boleh, tapi ini udah mati. Sedangkan kita sudah definisikan, semua mendefinisikan dalam masalah berdoa kepada selain Allah atau minta kepada selain Allah. Yang masuk kategori syirik. Apa itu? minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Dan kita tahu. ya Dan semua juga menetapkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Nabi Muhammad hanya sebagai apa? Orang yang diberi wewenang untuk memberikan. Dan dia pun tidak memiliki syafaat. Dan dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin. Artinya, Nabi saw saja yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat, dia tidak bisa memberikannya. Kecuali dengan izin Allah. Lantas kenapa ketika berpindah dari Nabi Muhammad kepada orang biasa yang dianggap wali. Kalau orang sufi mengatakan wali itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Kalau sunnah tidak. Wali itu akal derajat. Lebih rendah derajatnya daripada Nabi. Jika berpindah pembahasannya kepada manusia biasa dari wali dan semisalnya. Ya, dikatakan nggak syirik. Atau dia bilang cuma syirik asghar. Ya. Tapi ketika membahas tentang Nabi Muhammad, minta syafaat dari Nabi Muhammad. Ini syirik akbar. Dari mana logika jumpalitan seperti ini? Minta syafaat dari Nabi syirik akbar dalam kasus syubhat dan melihat. Ya. Tentang syubhatnya musyrikin. Ya. Bukankah Allah memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu Kata Syekh Muhammad, "Iya, tapi kamu dilarang untuk mintanya dari dia." untuk minta syafaat dari dia. Minta syafaat dari Nabi gimana? Allahumma ya ya Nabi Allah ya berikan syafaat kepada kami. Disebutkan bahwa itu termasuk dari bentuk meminta sesuatu kepada makhluk, minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta dari Nabi. Seperti itu. Tapi kenapa ketika mintanya kepada makhluk, kok jadi syirik asghar? Minta kepada Nabi malah syirik akbar, minta kepada makhluk malah syirik asgar. Bukan logika jumpalitan dari orang-orang yang tidak mentakdir masalah ini dengan benar. Betul nggak nih? Kalau ada yang salah. Hah? Coba ya ikhwan. Kalau di sana ada masalah ilmu yang butuh pada tahrir wa tahqiq, masalah tauhid. Ya, apalagi kedapati banyak sekali kekeliruan dan ya, musibah yang menimpa ya mereka-mereka yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dalam perkara ini. al muhim. Ini sisi yang kedua bahwa ya, syubhat tersebut batil dari dua sisi. Ya, yang pertama dari tasawur yang benar tadi. Ya, bahwa tidak mungkin seorang itu bahwa tidak mungkin kesyirikan itu hanya seperti halnya cacat dalam badan. Di seorang tidak menjadi kafir kecuali kalau dia baru kalau dia pindah agama dulu. Ya, dan saya juga sudah terangkan bahwa kesyirikan itu milah. Ya, dia milah. Maka dengan melakukan kesyirikan dia telah pindah agama kepada agama selain agama al-Islam. Dan sisi yang kedua seperti yang tadi telah antum simak. Kemudian berkata beliau qala walakin li ghalabatil jahli wa ghurbatil ilm. Tetapi disebabkan karena dominannya kejahilan dan keterasingan ilmu wa kathrati man yatakallamu dan banyaknya orang yang berbicara tentang masalah ini dari kalangan orang-orang mulhid kalau oh, istilahnya mulhid itu ateis tapi di sini mungkin ya lebih tepat artikan orang yang menyimpang tapi penyimpangan yang dahsyat yang bisa mengantarkan kepada kekufuran karena tidak ya karena sampai kepada taraf tidak mau mengkafirkan orang kafir. Jelas? Artinya musuh-musuh dakwah disebut oleh Syekh Muhammad sebagai apa? Orang mulhid. Siapa musuh-musuh dakwah tersebut tadi yang sudah mengaku ini syirik akbar. Ya, dulu juga sempat kita tahu ada seorang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Kita juga tahu ini syirik akbar. Subhanallah. memang begitu langsung selamat kamu. Sulaiman bin Abdul Wahab tahu bahwa itu syirik akbar. Namun dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia tidak mengatakan bahwa pelakunya kafir. Ya, Sulaiman bin Abdul Wahab juga mengetahui syirik akbar. Namun dikafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, ketika dia mengatakan bahwa pelakunya tidak kafir disebabkan karena belum sampai ilmu. Ya, ini maksud belum sampai kepada mereka ilmu itu orang-orang dari mereka yang telah berislam namun melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iklim negeri Najd ketika itu ya seperti itu, enggak ada yang dibahas dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang kafir asli. Jadi yang dimaksud bahwa belum sampai kepada ilmu itu orang yang sebenarnya sudah sampai kepada mereka Quran, sudah sampai kepada mereka apa? Nabi. Nanti pada hakikatnya mereka sudah sampai kepada ilmu atau belum? Sudah. Sudah. Seperti itu. Disebabkan karena banyaknya orang yang berbicara tentang masalah ini dari kalangan mulhid. Sebut mulhid. Istabal amru fiha. Sehingga menjadi samarlah kembali perkara ini. Sebenarnya terang. Ya. Tersamarkan. Kepada siapa? Ala ba'dil awam minal muslimin. Pada sebagian orang awam dari kalangan orang-orang muslim. Alladina al haq yang cinta kepada Allah, Samarkan. Ya. Sebabkan karena ya banyaknya syubhat dan juga karena banyak merebaknya kejahilan. Kata beliau qala fala tahqirha. Maka jangan remehkan keterangan-keterangan ini. Wa amin an-nazar fil at tafsiliyah. Dan seriuskan ya perhatian kalian kepada dalil-dalil yang rinci dalam masalah ini. Artinya ini perkara penting. Hidayah kepada ini hidayah yang paling besar. Kalau kita tahu. Ya. La'alla Allah an yamunna 'alaika bil iman Semoga Allah menganugerahkan kepadamu keimanan yang kokoh. Amin. Wa ja'alaka aidan min al-a'imma alladziina yahduna bi amrih. Dan menjadikan kamu juga termasuk dari para imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lihat sangat sedikit orang yang memberikan keterangan putar masalah ini. Ya. Kemudian kedua, Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian yang kedua, ya, banyaknya gempuran dari orang-orang yang musuh akidah ini. Ya. Namun apabila Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan kepada kita ya, hidayah, mengetahui bahwa hadza huwal haq, inilah al-haq. Wasbut. Kokohlah. Kemudian pelajarilah dalil-dalil tersebut dan berdakwahlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan kita keimanan yang kokoh dan menjadikan kita di antara para imam yang memberi petunjuk kepada jalannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya qala Famin ahsani ma yuzilul iskalu fiha. Dan di antara dalil yang paling baik yang bisa menyingkap kabir dalam perkara ini. Wa yazidul mu'min yaqinan dan menambahkan kepada seorang yang beriman keyakinannya. Ma jara minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi apa yang terjadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Apa yang mereka perlakukan terhadap fiman intasaba ilal Islam, orang-orang yang mengaku muslim namun jatuh pada kufuran Di sini Syekh Muhammad rahimahullah akan membawakan data-data sejarah. Di mana pada data-data sejarah ini ya akan tampaklah seperti apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dan para ulama setelahnya terhadap orang-orang yang melakukan kekufuran atau duna zalik atau belum sampai kepada derajat kekufuran ya namun diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara yang telah sampai pada kekufuran mana ada dalil? Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka? Adapun yang belum sampai kepada derajat kekufuran, tapi Nabi perangi misalnya, itu juga dalil. Kenapa? Karena yang seperti ini saja diperangi apalagi kalau kekufuran. Kira-kira gitu. Kama kira annahu sebagaimana dikisahkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam ba'atsal barra pernah satu hari beliau mengutus barra itu sahabat Barra bin Azib. Ma'ur Rayah. Diutus Barra ini dan disuruh membawa panji perang. Diutus kepada siapa? Apakah kepada kelompok orang kafir, atau kepada ya orang-orang yang mendustakan Islam. Nah, diutus ila rajulin kepada satu orang ya dikirim barok bawa panji perang untuk datangin satu orang. Tazawwaj imra'at abi yang dia menikahi ya, istri bapaknya. Jadi bapaknya ini mungkin punya istri, ya. Kemudian bapaknya meninggal, bekas bapaknya dikawinin sama anaknya. Tazawwaj imra'at abi. Dikirim barok kepadanya bawa panji perang lihat tulah Orang ini harus dibunuh. Ya. aku udah malah dan hartanya dirampas. Ya. Bahwa ini yakfur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bukan hanya qatal namun juga apa? Hartanya dijadikan ghanimah. Apa perbuatannya? Apakah itu kesyirikan? Ya. ya. Tidak sampai kepada apa? sujud kepada selain Allah. Ayu ma'azam, mana lebih dahsyat? Sujud kepada selain Allah. Tidak sampai kepada menyembelih untuk selain Allah. Ya. Namun dia melakukan apa? Perbuatan ini. Tazawwaja jamra'ati abih. Maka di oleh Nabi saw orang yang dibunuh wa ma'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, dan juga Tirmidhi. Ya. Dan juga Ibnu Majah seluruhnya dari hadisnya Barra bin Azib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud dan Sahih Tirmidzi dan Sahih An-Nasa'i dan Sahih Ibnu Majah. Baik. Ya, kita nggak akan kupas ini dari Syekh Abdul Muhsin Ali Ubaikan ya. Uh, beliau ini adalah seorang uh, kalau di kita ketua mah ketua mahkamah di sana Arab Saudi. Ya, jadi kalau ada qadi-qadi, ya para kudat, para hakim, dia ini ya top levelnya. Ya. Dia punya sebuah risalah ya. Khusus tentang ris tentang hadis Barra bin Azib. Dan hadis Barra bin Azib. Selanjutnya qala wa mithlu hammihi bi ghazwi Bani Mustalik. Dan juga seperti keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik ini, ya, pimpinannya ada Al Harith bin Abi Dirar. Ya, dan Harith bin Abi Dirar ini bapak dari Ummi Mukminin Juwairiyah. Ya, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Mustalik ini ya mana uz zakat, nggak mau bayar zakat. Ya, bukan menolak tauhid, bukan menolak sholat, tapi menolak untuk membayar zakat. Percaya Muhammad utusan Allah, ya, wasalat wajib, ya. Namun mana uz zakat, menolak membayar zakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyiapkan ya sepasukan bala tentara untuk memerangi Bani Muslim. Ya. Namun ketika dikatakan bahwa beritanya tidak benar, maka diurungkan niatnya oleh Nabi. Syahid di sini adalah Nabi hampir memerangi mereka disebabkan karena apa? Disebabkan karena mereka menolak membayar zakat. Dan tentunya menolak membayar zakat akal darajatan daripada lebih rendah derajatnya daripada at-tauhid. Perkara az-zakat ya, tidak lebih besar dari perkara tauhidullah. Tidak lebih besar daripada perkara salat. Walaupun semuanya adalah usul, namun at-tauhid aslul as, aslul usul adalah pokok yang paling besar. Qala lamma qila lahu, yaitu ketika sampai berita kepada Nabi annahum mana'u zakat bahwa mereka menolak untuk membayar zakat. Kalau mitlu qital siddiq wa ashabihi alimani zakat dan juga seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang menolak zakat di zamannya. Ya, muncul lagi di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ya, orang-orang yang disebut sebagai murtadin. Apakah mereka mendustakan Nabi lah? Mereka percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Namun permasalahan mereka menolak membayar zakat. Mereka ini sampai diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya. Wasabi dararihim. Dan anak-anak dan wanita-wanita mereka ditawar, Ya, dihukum bahwa mereka murtadu. Ya. Wa ghalimati amwalihim dan harta mereka pun dirampas. Wa tasmiyatuhum murtadin. Dan sahabat ketika itu sepakat melebeli mereka sebagai orang-orang murtad. Apa yang mereka tolak? Tauhid. Ada syubhat yang bilang kondisi bahwa mereka diperangi nggak mesti bahwa itu menunjukkan bahwa mereka kafir. Yang diucapkan oleh sebagian mereka. Betul, tapi kamu pakai dong akal kamu. Kalau yang seperti itu aja diperangi, sedangkan itu akal daripada tauhid, lebih rendah daripada tauhid, gimana lagi dengan kalau tauhid yang diingkari? Subhanallah, ya. Seolah-olah kita dapati orang yang berupaya yang mengumpulkan ya dalil untuk menolak at-tauhid. Kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Sehingga muncul dari mulutnya itu omongan seperti tadi. Anas Allah salam. Ya. Padahal kalau kita mau pakai akal sehat kita sedikit saja kita tahu bahwa ya yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah untuk kita gunakan nalar. Kalau yang seperti itu saja sudah diperangi, apalagi kalau yang diingkari adalah tauhid. Itu maksudnya. Tapi saya yang pernah dibantah langsung seperti itu dibantah. Ya, kondisi mereka diperangi bukan berarti mereka kafir. Dibawakan seperti misalnya ya orang-orang khawarij, padahal khawarij juga ya ikhtilaf di kalangan ulama. Hasan al-Basri mengatakan kafir. طيب قال ومثل اجماع الصحابه رضي الله عنهم dan juga seperti ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum fi zaman Umar, di zaman Umar. Ala takfir Qudamah bin Mad'un. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkafirkan Qudamah bin Mad'un. Ya. Nah. Dia ini khalnya dari Abdullah dan Hafsah. Ya. Paman dari jalur ibu. Ya dari Abdullah ibnu Umar dan Hafsah ibnu Umar bin Khattab. Ya. Qudam ibn Abdullah. Wa ashabihi dan para sahabatnya. Illam yatubu kalau mereka tidak mau bertaubat lama fahimu min qawlihi ta'ala ketika dia salah dalam memahami firman Allah ta'ala. Itu firman Allah ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 93. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Laisa ala ladzina amanu wa aminu solihati junah." Tidak ada atas orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dosa. Bima ta'imu, atas apa yang mereka makan. Iza mattaqaw wa amanu. Kalau mereka bertakwa dan beriman, wa aminu solihat dan kalau mereka mengerjakan amalan soleh, summa taqwa wa amanu. Dan kalau mereka bertakwa dan beriman. Hilal khamri di ba'dil khawas mereka memahami dari ayat ini bahwa minuman keras itu halal bagi sebagian orang, bagi orang-orang khusus. Berdasarkan ayat ini. Ya. Karena kata ayat ini nggak ada dosa bagi orang yang beriman. Kalau dia bertakwa kepada Allah. Tidak ada dosa terhadap apa yang mereka makan. Ya. Disebut oleh Syekh di sini bahwa para sahabat ketika itu sepakat. Ya, kalau nggak tobat maka mereka ya kafir. Nah, ini juga panjang ceritanya ini. Kuat cuman kita nggak mau panjang lebar di sini. Ya, karena ini Syekh bawakan hanya sebagai isyarat. Ya. Isyarat ya, kalau yang seperti ini saja diperangi, kalau yang seperti ini dikafirkan, maka bagaimana lagi dengan kalau yang diincari itu apa? Tauhid. Qala mithlu ijma' sahabah dan juga seperti ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhu fi zaman Utsman di zaman Utsman ala takfiri ahli al-masjid alladziina dzakaru kalimatan fi nubuwati Musailamah. Ijma'nya sahabat di zaman Utsman yang mengkafirkan ya ahli masjid. Ya, orang-orang yang ya suka kumpul di masjid. Ya, ya salat lima waktu dan enggak cuma salat lima waktu, mereka juga ya senang berkumpul di masjid. Alladzina dzakaru kalimatan fi nubuwati Musailamah, yang mereka menyebutkan satu kalimat ya tentang kenabiannya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ya, cuma menyebutkan tentang kenabiannya Padahal mereka nggak mau mengikutinya Musailamah. Ma'annahum lam yattabi'u. Padahal mereka nggak mau menjadi pengikutnya Musailamah. Ya. Nggak mau jadi pengikutnya Musailamah. Namun mereka dikafirkan. Dan ini berdasarkan ijma' para sahabat. Wa inna ikhtalafa sahabatu fi qabuli taubatihim. Tapi terjadi khilaf ketika itu di kalangan sahabat apakah taubat mereka diterima atau tidak diterima. Artinya mereka ya dikafirkan oleh para sahabat ya. Mutlakan ya dan juga ta'inan. Mutlak dan juga ta'in. Ya. Kif orang mengaku Nabi tidak dikafirkan Ya. Begitu juga orang yang membenarkan orang yang mengaku Nabi tidak dikafirkan. Hanya dikafirkan mutlak aja. Ta'innya enggak. Ya. Nah, ini jelas. Ya. Kisah ini membatalkan syubhat tersebut. Allah mitlu tahriqi Ali radhiyallahu anhu ashabahu lamma ghalau fih dan juga kisah ya di mana Ali bin Abi Talib membakar orang-orang yang katanya dia adalah loyalisnya Ali Ya. Ketika mereka itu gulu kepada Ali. Mengklaim bahwa Ali itu ilah. Ya. Mengklaim Ali itu adalah ilah. Sehingga disiapkan khandak, disiapkan parit, kemudian ditaruh mereka di parit, kemudian dibakar. Tapi gembongnya melarikan diri ke Madain. Ya, siapa itu? Abdullah bin Sabah. Allah misal ijma'i tabi'in dan juga seperti ijma'nya para tabi'in baqiyatus sahabah. Dan ketika itu masih ada ya sahabat yang tersisa. Mereka juga sepakat. Ala kufril Mukhtar bin Abi Ubaid wa man ittaba'ah. Akan kafirnya Mukhtar bin Abi Ubaid dan para pengikutnya. Apa sebabnya Mukhtar bin Abi Ubaid ini dikafirkan? Karena juga mengaku nubuwah. Mengaku sebagai nabi. Ma annahu yadda'i annahu yatlubu bidamil Husain wa wahil bait. Padahal dia ketika itu juga ya menuntut ya, darahnya Husain. Tapi membela Husain. Ya, dan juga ahlul bait. Sehingga dia mancangkan peperangan kepada orang-orang yang membunuh Husain, tapi dia juga mengaku sebagai nabi. Para tabi'in dan sebagian sahabat yang masih tersisa ketika itu sepakat bahwa mereka ini kufar. Padahal yang dia klaim apa? Ya, nubuah. Mengangkat, lihat ini logikanya. Ya, risalahnya Syekh Muhammad mengangkat manusia selain nabi ke derajat nabi. Ini kan? Musailamah al kadzdzab Mukhtar bin Abi Ubaid mengangkat selain nabi ya, selain orang yang Allah utus ke derajat nabi. Yakfur. Maka bagaimana enggak kafir mengangkat manusia ke derajat ilah. Mudah saja sebenarnya. Gimana caranya mengangkat selain mengangkat makhluk ke derajat ilah? Memberikan sembelihan kepadanya. Kalau mengaku Nabi kafar dan dia ada perdebatan tentangnya, ya, dan orang yang mengangkat manusia selain yang Allah utus kafir, maka bagaimana dengan mengangkat makhluk ke derajat ilah? Itu logika ya dan nalar yang diberikan dalam risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kadang kita terima yang pertama, namun ketika jatuh kepada kondisi yang kedua, goyang, jadi salafi goncang gitu. Ini bukan salafinya yang goncang, tauhidnya yang goncang lebih bahaya lagi. Bukan hilang salafinya tapi Islam hilang. Nah itu. ijma' tabi'in dan juga seperti kesepakatan para tabi'i. Wa ba'dahum dan orang-orang yang datang setelahnya Alaqat qatl Ja'ad bin Dirham ya bahwa mereka sepakat ya bahwa Ja'ad ini harus mati harus dibunuh wa huwa mustahirun bil ilm wad din padahal dia adalah orang yang dikenal memiliki ilmu dan orang yang beragama ya namun ketika dia menampakkan kekufuran-kekufuran yang wadih yang jelas yang jeli maka tabi'i ketika itu dia sepakat ya bahwa orang ini harus yuktal, harus dibunuh. Ya. Wahulum dan banyak lagi kisah dan data sejarah min waqa'i dari kejadian-kejadian la tu'addu wa la tuhsa yang nggak bisa kita data satu persatu dan nggak bisa kita liput semuanya. Jadi samping dalil dari dari ayat, dalil dari, dari fitrah, begitu juga data sejarah. Ya. Apa ini nggak cukup? Jadi kondisinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ishaq, Disebabkan karena mereka zuhud. Tapi zuhud dari apa? Zuhud dari kutubul usul. Gak mau baca kitab-kitab para imam dakwah sehingga akhirnya mereka ya tidak takut kepada zaid, kepada penyimpangan dan kesesatan dan jatuh kepada ya kekeliruan dalam beragama wal Nah, selanjutnya lebih seru lagi nih. Permainan logika juga dari sih. Tapi waktunya udah habis. Ya gimana secara ya eh, kesimpulannya bahwa beliau menyebutkan nggak ada semenjak zamannya Abu Bakar as sampai ya zaman belakangan seorang pun yang protes ya dengan mengatakan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah mereka masih sholat mereka masih puasa nggak ada seorang pun yang protes semenjak zamannya Abu Bakar baru muncul di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau sebut ya mereka ini sebagai sebagai apa? Hah? Sebagai mulhid. Dia bilang nih, "Walam yusma' min ahadin min al-awwalin wal akhirin anna ahadan ankara syai'an min dhalika aw istaskala li ajli di'aimul millah." Tidak pernah terdengar dari seorang pun dari mereka, dari orang pertama dan sampai yang belakangan, bahwa mereka mengingkari ya, tindakan para sahabat para tabi'in yang mengkafirkan orang-orang itu. Aw istashkala li ajli iddi'ihimul millah atau menyampaikan iskal. Mereka kan beragama Islam. Mereka kan mengucapkan la ilaha illallah. Aw li ajli qawli la ilaha illallah. Aw li ajli idhari syai'in min arkanil Islam atau disebabkan karena mereka masih menampakkan sebagian dari ajaran Islam mereka masih sholat. Mereka masih puasa dan seterusnya. Illa kecuali ma sami'nahu yang kami dengar kata Syekh berarti di zaman Syekh min haula'il mala'in. Mala'in. Dari orang-orang terlaknat ini. Atau mungkin maksudnya juga ya um, Allah alam nampaknya mala'in seperti itu. Minal la'an. Dari laknat. Fi hadhil azman, di zaman ini zaman ini. Ya, ini qararihim anna hadha wa syirk. Ya, padahal mereka mengakui bahwa ini kesyirikan dan seterusnya. Kemudian beliau bilang hadza lam yusma' qattun illa min haula'il mulhidin al-jahilin al-zalimin. Yang seperti ini enggak pernah terdengar sekalipun kecuali dari mereka para mulhid, para orang-orang jahil dan para orang-orang zalim yang mendebat. Mereka masih sholat, mereka masih puasa, kesian. Ya, dia enggak kesian sama dirinya sendiri. Ya. Orang itu aja enggak kesian sama dirinya. Ya, ada Al-Qur'an di sampingnya. Ya, ditaruh sampai berdebu enggak dibaca. Ada petunjuk tauhid adalah petunjuk yang paling gamblang. Allahu a'lam bishawab. Muhim ini aja Insya Allah semoga pertemuan yang akan datang masih ada enggak? Satu pekan ke depan tanggal berapa? tanggal dua anda pada pulang kampung ya? Ada pulang kampung? Ya udah, pokoknya tanggal 26 kita masih ada.